Allah anakmu cek kayak suaraku lumayan nah malam gak tahu kutuk ya yang gantung buktinya gak muni Allah ya. beli boleh In Ate sing maca kan. Lambene ab. Abang. Sapa ngapikno cak ndowe ngene. Kagak dicathek wong wedok. Untune put di brengosin jeki. Sayang breng, sayang jenggote koyok barongan. Tapi kadang apes Bu ngene iki Bu, aku tau ngaji nang Banyuwangi mulai kali berkat. Ya gak apa-apa, cuma wong wedok nyocot. Berkatin Dimas lali di telek ah, ngono. Saya kita akan aku lek muli kali berkat mampir nang pasar buah. Tuku buah sing murah pokoke abot, kates, nanas, terong. Ada kan di dus. Kawa mulai wong wedok durung raup waduh, waduh wong wedok pakai tak badok kan seneng. Ya Allah mas, berkata ya, CAK deh sih mas. Waduh dek, Sutorejo dek. Ngene iki gak njaluk cah gak ngelingno gendeng ah. Sawangane kiai kok kemehnya cangkeme mboten. Cuma lek iso aja dipindhoni ngono lho. In <sniffs> gelepe garing. Pak Camat monggo. Pak Camat tak nang ngombe masa gak nang ngombe ne ya apa arek. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan Sesungguhnya Allah tidak akan melupakan Tentang balasan Ganjaran balasan Kepada Allah tidak akan melupakan tentang balasan yang pasti akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat kebajikan Artinya, mun beda orang odi beda dunya selalu andi kelakuan sesai Allah tak lupa Nek kapan ono wong kelakuan api berakar mulia artinya hati mulia. Hati mulia itu adalah segala tindakan baik lillah nyupre Mongkrono, gusti. hati ini api niat kebaikan nampaknya terlihat baik maka kebaikan satu akan dibalas sepuluh kali lipat sepuluh kebaikan seratus kali lipat itulah kebijakan Allah loman banget marang kaulane, Gusti kalau sampean percaya dengan saya berbuat baik akan dibalas baik oleh Allah yang berlipat ganda, yakin kita akan punya satu kecenderungan akan jadi orang yang punya senang dan cinta perbuatan yang baik-baik. Allahumma Rasulullah katakan, hei jangan suka kencing di lubang semut. Apa artinya? Rasulullah menghormat semut karena semut sama-sama ciptaan Gusti Siapa tahu dalam lubang itu nanti ada semut seminar. Ada semut kelon-kelon. Apa cukup apa apa Anda hanya Anda yang kelon-kelon, semut pun juga punya nafsu. Rasulullah menghormat pada semut. Oh, berarti Indonesia butuh wong kelakuannya api, perkara gelar. Aduh. Sampai sekolah, terus lo sekolah, gelar akan Anda jumpai. Aja karena gelar di sekolah sih temen lihatkan dirimu orang yang baik berserta gelar baik. Ang oh, profesor ngojak ngatek. Insinyur petang puluh miliar. Profesor doktor orang tahun setengah. Indonesia butuh wong ya, api, negarane cek. Wama وما Sadaqallahul Allah tidak akan menghancurkan Allah tidak akan menjadikan bencana, musibah, gejolak dalam kampung desa bahkan dalam negaranya melainkan kalau sudah penduduk desanya, penduduk kampungnya, penduduk negaranya sudah banyak yang berbuat aniaya, banyak yang berbuat dolim. Allah ora bakal datangna musibah gejolak dalam daerah istimewa hancur, Aceh hancur, Yogyakarta hancur, Surabaya kenjeran, tsunami sampai mati di Hati-hati kan. Ayo leren. Ayo leren. Allah ora bakal datena bencana yang berkelanjutan ora leren-leren petik-petik pilek menyemprotkan virus dihisap manusia manusianya mati kan obati iso nemokno obat lek wong wis mati dhisik iso nyekel wong ngebom lek bomnya meledak dhisik Aduh, temet ಗುದ್ಮತ್ತೂರ Saudara Muhammad Allah ora bakal mengecur jero kampung desa tidak akan jadikan gejolak dalam negaranya kecuali Manungso wis kakean maksiat marang Gusti Indonesia bukan negara Islam, tapi Islam di dunia paling banyak adalah Islam yang ada di negara Indonesia. Kita punya potensi hebat, kekayaan alam, daun-daun menghijau tanpa disiram. Inilah daun hijau cukul dari negara Indo. Juko kare ngalak beda laut ngalak to Indo. Hutan terluas di dunia setelah hutan Brasilia milik negara Presiden paling tua Pak Soeharto dari negara Juara MTQ tingkat internasional nomor satu dari Naik haji paling banyak di dunia Penghafal Quran paling banyak di dunia Masjid terbesar se-Asia Istiqlal di Jakarta Mega Termasuk senuk paling akeh se-Asia jarak doli dari Indo negara korup termasuk akeh malinge termasuk termasuk ngebor dari Indo oh tidak mustahil kalau bangsa yang bangsa power bangsa yang dikdaya bangsa yang kaya alam kaya hutan banyak bencana oh berarti itu yang bencana adalah ah, gara-gara ah, menungsane deh ono ada cilik cangkeme nyonyor nangis betul ketih <laughs> Nonyor. Kenapa nak? Aduh, bawa dadak. Sing nabok memang kakaknya. Kenapa nak? Iku HP ini tak colong tak tol. Oh, sing nabok memang kakaknya, tapi yang mengundang dan yang mendatangkan tabokan ini kelakuannya ini nyolongan HP ditol, betul? Indonesia banyak musibah ini Allah yang bikin musibah tapi yang mengundang yang mendatangkan musibah tingkah lakunya manusia itu sen itu karena sang manusia sudah lupa kepada penciptanya. Betul? Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa. Mm, mm, mm, Zaman sekarang banyak orang Islam tapi tidak sembahyang. Ya kudungan, ya tahlilan, ya yasinan, ya sembahyang, tapi segelemangan duwe anaan. Ngutangi sak juta, nyaur sak juta rong atus carane nyicil enggak tadi masalah sing penting pada cocoke aduh je enak eh ada di wong telu abadi nematus ada di wong limo abadi sak juta ngono iku jarene nolong padahal Bagaimana bersama saya terus? Oke, bersama Soneta Sampel. Aduh, sampai ke boyo. lewucu ngomong sampe subuh pelean masa mu robot aku iki sing nisar sing nisar terus yuk sing dukur pegel ini eh, Tak kandani, tak kandani ya, tak kandani ya. Ini kira sing gak cocok, ini. Kiai kula apa sih ngaji ngaji ngomong kaya ngono. Ngomong. panitia goblok kiai kaya bedes ora diutak lah apa sing ngaji ya ngaji akan cocot. Maruno, mulih kudu wong lah apa yo mbok bedes ngaji ya ngaji nanti ngomong lu lapo akan cocot, ya itu iku duwe ku dewe, wong ya gelem utang. Lah pas padha geleme pedes, pedes. Otongane kaya telu likur. <laughs> Jarno ae, polahe cek durung kena rahasia. kita nana golek mate. Metu ulere. tonggone yuk nyebut ayo nyebut ayo ya Allah astagfirullah nyebut ayo nyebut ayo jape lo welwe nyebut ayo yuk yuk saada kurang petang atus lo kate mata lo mas seling duit di uang nyebut aja nyebut yuk nyebut yuk mesu cangkemnya nyebut ayo yuk nyebut lỡ rồi chứ ni putayu lỡ rồi chứ seneng sampean seneng makane nulung ya telah pedas duit duit hmm. Tiada orang yang tak suka ada yang bernama rupiah semua orang harinya sopo joget ding ding ding ding mm Mm-mm-mm. tua malah keplok. Terus Oh, berarti musibah ning Indonesia niki gara-gara menungso iki kakean maksiat marang Gusti. Pemerintah kebijakan sudah baik memutuskan BBM naik demo. tidak usah bu, pemerintah gak hati Allah wa alti urusul wa ulil amri minkum taatlah kamu kepada Allah dan Rasul Allah dan pemerintah. Kebijakan pemerintah saat ini Bu adalah sudah baik untuk kita. Kalau Anda tidak ndak ndak ndak percaya betapa ruginya ketika orang-orang Indonesia demo di hadapan istana dan gedung-gedung DPR, kalau BBM naik, SBY turun, wakil wakil rakyat Gondorwo turun. Percuma. mengusung ini sampai ah. Percuma. Mana buktinya? Pendemo, pendemo besar mampukah menurunkan harga BBM? Pacet petang Betul? Tidak ada perlunya. Sudahlah kebijakan ini terbaik. tidak nah, anda, nah, lek bensin itu munda, enak namang cili Di mana listrik? Kalau bensin naik artinya dijangkau dan dibeli orang-orang bermotor. Kalau yang tidak punya kendaraan, nggak pakai, tidak kan tunggu bensin. Kalau listrik yang dinaikkan oleh pemerintah, wong melarat masih mana gedek, pokoknya mati lampu bayar muda, betul? Jangan cocok pemerintah kayak sapi. Bensin itu paling murah gini, Masa kalah ambil aqua, kayak isi sampean. Kalau bensin itu sak liter lurus tengah, aqua itu telung ewu. Selala Muhammad. Jalan-jalan mulus. SD di saya sana tidak usah bayar. MI tidak bayar. Pondok saya dibangun oleh pemerintah. Dididik oh. Tapi kan terus lancar. Cuma pemerintah dan wakil rakyat tidak ngurusi ongkos becak tukang ojek ambil kiai-kiai ngene-ngene iki. Cuma itu mencerdaskan orang-orang kecil. Artinya apa? Supaya orang kecil itu berpikir. Ya apa berpikirnya? Cek ngerti. Biyen bensin rong ewu petang atus. Saat niki petang ewu lima atus. Berarti becak kene kuno. Biyen rong ewu saat niki rong ewu pete. Saat niki petang ewu lima atus. Betul? tukang batu biyen piro telung puluh lima ewu saiki seket ewu ngundang kiai Yang ngono Ya kan jaluk munda ndak ndak. Sawangane kok ndak, cuma logikane ngono. Perbedaan-perbedaan <laughs> dalam bangsa ini harus ada. Ndak ono istilah rumah tangga iku gak tukaran. Rumah tangga iku tukaran boleh ada perbedaan, ndak ada yang sadar. Lek ana wong lanang sabar, wedok ikereng, e eh wong lanang urung ana kopengmu, iku ngerjekeni. lek lanang sabar wedoke kereng iku ngerjek kene kula niki bojoku ben muring-muring ben dina oleh dhuwit aku dadi aku gak nyekel dhuwit kapan rek bojoku nyocot iki lek ana wong urip padha sabare sering ada kesamaan ada sok sadar sama Dek, aku pegel gak nyambut kayak seminggu. Iya cak, turu cak. kan kan namanya kan sama. turu lapor dek kelon-kelon, punya anak. Akhirnya mangan, mangan dek. Ayo wes, iba apa dek? cabai iba kereweng. Nah, itu gara-gara persamaan mang. Perbedaan dalam bangsa yang kita hadapi harus ada, tapi kita punya pedoman prinsip adalah Mari kita menghargai pendapat orang. Hidup Golkar, hidup, hidup BDI, hidup, hidup PAN, hidup, hidup PKB, hidup, hiduplah semuanya. Tapi mari Isa tahlilan istighosa. Beres. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Muhammadiyah dengan NU. Assalamualaikum, salam. Nanti cak. Tahlilan, monggo. Muhammadiyah, kelesetan, mocha Quran. Tahlilan oleh berkat dikarenasi kelesetan. Indah. Betul? Sing ngono Betul? Inul ketika ngebor uh, Inul minggir Penyingkat dari negeri ini Ini merosak moral bangsa Laopo si aneh Wih ngokot minggat Itu laopo negaramu tak goblok Sing FBI nya Biarkan mengharamkan Sudah anda bilang haram Sudah apa-apa Roma ditanya Eh, bagaimana Bung Haji Roma Irama pendapat Anda tentang ngebornya Inul? Roma menjawab, Oke terima kasih. Sebenarnya kalau menurut saya secara pribadi Bapak Inul sudah banyak menyimpang dari norma-norma Islam. Sebab mengapa? Sebab Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Roma, ngebornya Inul adalah haram. Jangan melarang Roma. Biarkan hormati pendapat Roma sebab Roma punya dasar dan punya alasan sendiri. Betul? Sekarang Gus Dur. Ah, Gus Dur, ada apa? Bagaimana pendapat Gus Dur tentang Borneo Inul? Gus Dur itu sekupnya sekup internasional. Tadi sandunya kenal sampai Gus Dur. Presiden itu sing sing mari-mari ku sing katanya kesel tok liyane mendelep. Pada Pak Harmo kok itu, betul lek ketok. <laughs> Iku dongkel emang ngono-ngono iku biyen. Aku eling hae kiai ndak golkar munafik ah tak santet ya Saya kalau <laughs> itu gak ketok belas. <laughs> Salam Muhammad. Bagaimana dapat gestur tentang ngebornya Inul? Jawabnya enak, singkat, simpel. Loh, kok tanya saya? Tanya aja sama wakil rakyat. Pemerintah kan belum punya undang-undang sekarang. Inul kan ngamen, ngapain dilarang? Terus nul, terus nul. Ditanya kembali, bukan begitu Gus, ngebornya itu ila apa ndak ilo Loh, menurut kamu di mana? yang ndak ilo Gus, ya jangan lihat beres. Bahasanya Gus terus toh, iki cak duduk negara Islam. Ini negaranya orang yang beragama. Ajaran mengajarkan hargailah orang yang punya agama lain selama persatuan kokoh bangun pada desa kerjasama masang kapaving sing Islam udah luru sing Kristen masang paving sing Buddha ngotong kayu lek sembayang lakum tinukum lek sampean dibekso Islam nang gereja gelutai. Kan dengar ambek gundur-gundur Hmm, eh, Islam sembayangin nang gereja gelet aku. Wong Islam makin Indonesia, bikin remuk aku. <laughs> Betul? Lakum dinukum Bahasane Gus Dur sapa sing gak seneng inul wis ndak usah ngundang. Sapa sing ngarem nang ngebore inul wis aja ndelok ngebore. Aja kakean cok. Bendera. Ah. Roma benar apa salah? Roma benar, Gus Dur benar. Berarti katukaran. Enak unik kuis. Kenapa Roma saya katakan benar? Sebab beliau jawabnya pakai norma Islam. Kalau sudah bicara norma hukum, kalau sudah hukum Islam, wanita Islam tidak peduli istri presiden, mayor jenderal, kapolri, kiai, wanita terbuka rambutnya dilihat laki-laki lain, bukan muhrimnya, itu hukumnya. Kerungan sampean. Kerungan. Tutupan kadang mereka. Tutupan rambutmu, betul? Dulu rambutnya tawes haram, Pak terus ditayangkan di TV di pentas terurai iya lek kene tak terurai kata dia merangsang tapi lek tutupnya e cilik ni gede terus ketok separuh kata udele sing wedok gede dukur kuning trono nyapret mentawak buah terus mumet dung ndek dung ndek dung ayo ngecap segitiga CTV tak terlalu ini bu uh, bok semongko rek Hei wanita, ngunu ya ngunu tapi aja aja ngunu tapi ya bojoku apa sampean kira gak bisa kaya inul dah wanita tanpa begini kurang indah dalam rumah tangga. Betul? unu ya unu tapi aja aja ngono tapi ya. Kabeh gak kaya biyen, Pak. Wong biyen aku temen-temen. Nyanyiane ku biyen gak kaya sakniki. Sakniki ku kritikan-kritikan tajam Iwan Fales seneng aku. Wakil rakyat seharusnya merakyat Jangan tidur waktu sidang soal rakyat Lek bayaran mendelik nih Lek ngurus rakyat merem turu-turu sidang paripurna Wakil rakyat seharusnya merakyat jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Betul? Roma. Ayo generasi muda, insan beragama. Ya kabeh mbok Kristen nih, Katolik, Buddha nih, bukan hucu nih, Sabda Dharma nang barongan sing Islam. Tunjukkanlah bahwa Anda berakhlak mulia. Ha sinarilah wajah bangsa dengan keimanan. Siapapun Anda, mari amalkanlah, mari amalkan, mari amalkan, mari amalkan, mari amalkan, mari amalkan, mari amalkan, mari amalkan. Jadi pejabat jadilah pejabat yang takwa jadi seniman jadilah seniman yang takwa jadi petani jadilah petani yang takwa jadi pedagang jadilah pedagang yang takwa jadi apapun jadilah apapun yang bertakwa terus sampai subuh peok sing dukur lagu-lagu lek biyen niku Pak kalimat kata-kata itu murni mbak pendidikan tidak kadang deng deng deng deng deng kau tahu betapa hatiku oh rindu tidak kadang deng deng deng deng deng, kau ngerti betapa suci sopan Masuk kata-kata cinta karena barang parno Perasaan insan sama yang kepungkiri segala yang Tuhan beri endang ding ding ding ding ding ding angkat rasa Wah, sejak lama sampai dan abadi takkan ang ang ang atakan ang ang ang renungkanlah Banjur kena saat niki, bapak-bapak diam, yang di belakang diam, semua diam, sing cilik-cilik menyanyi. Setuju? Lanang wedok cilik menyanyi. Mendengar dia nih. Zaman ne, ah, zaman ne, zaman. Uang tua. rumah, aprawane iyan bengi. amar kawade, Perawan cilik ngerti mano. Mano e, mano eh, Aci cak rawa apun tu teseng. wedo wedo cilik ngerti ulu. Dan digoyang ser. Ah, ya wis iku anakmu wis. agar kita dadi wong sing temen hidup di Indonesia Lihatlah para pejuang bangsa dulu adalah yang jadi pedoman satu tekad bulat. Pejuang Indonesia ketika itu tidak banyak gelar, jumlahnya sedikit. Tapi Belanda, Inggris Jepang menjajah kita selama tiga setengah abad. Telung atau seketahun. Jumlahnya lebih banyak. Kita pejuang kita tidak punya alat perang. Sedang lawan kita adalah banyak dan komplit alat perangnya. Tapi Indonesia bisa menang. Allahumma. Siji wong biyen taat nurut marang alim ulama, komando ai para pejuang bangsa. Jangan mondok selangkabun, maju tak kentar membela yang benar. Kita jangan menyerang, tapi kalau diserang kita menyerang. Wajib hubbul waton min al iman. Cinta negara bagian daripada iman. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah pedangnya orang mumin. Ini adalah termasuk senjata kita. Duduk singkong yang ini, bambu runcing ditambahi istighosa ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim ya Qawiyyu ya Matin ikbisara ini ya Mubti'u, ya kholik gak lincipan ake di disewuk kiai-kiai. kape situ-situ sitok sebul Allah Akbar, kita maju, siap. Londo kurang ajar kan. And Master Golden kita tidak boleh meniru menyerah saja sebab kita orang yang banyak, bukan? <laughs> kita punya siasat, kita punya alat perang, meriam, bom dan pistol. Kita punya siasat yang harus kita bunuh, kita matikan terlebih dahulu. Itu nama kiai. Kalau sudah kiai-kiai mati, maka orang Sutorejo kecil-kecil. Yang pertama, kiai kita tembak, kita bunuh terlebih dahulu, bukan? Oke tuan. Kalau kena kiainya kita sondo, so, kita sojo, kita jojo, silet-silet mereka. Siap. Ah. nyate jendet jentit Allahu Akbar Iki lho ndelok gandul-gandulku. Tembak. Wih, manuke kena tembak. Allahu Akbar. Wedi temenan. Yai, carane ngelak. Ngembes nih sore yai. kok dong putih. Kok gak dobol cangkeme. Aduh, peteng luwe rek. Ngene iki lho ana mangane apa enggak kok iki. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat فئة كثيرة بإذن الله Berapa banyak golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang lebih banyak bukan karena kekuatan otot proklamator dan pejuang yang pada hakikatnya adalah biiznillah boleh oleh izin Gusti. Iya, merdeka singkat aku dhisik. Merdeka! Orang ket merdeka! Merdeka! Allahu Akbar! Merdeka! Ngelak. Aku tahu kita antek nemu, boleh <laughs> lo isu-isu, oh yo ku abang. Maksudnya ada lo batoro wae. <laughs> Aduh, senap tenggel bejuk. Ustaz nas begini gitu. Ya Allah, iki sing ngundang kudu mangan cakap nggak apa. <laughs> Niki murid kula sing eh, pinter tapi enak suarane, gede jempolane. <laughs> Sallallahu Muhammad. wis merdeka dul para pejuang sedo wafat oh ben iku pikirane atine uteke krana meneng bersih ingin merdeka saya kan duit tak masyaallah banjur mati para pejuang genti wong nom-nom iki iki ne wis duit tok Kali rambut tua itu colongin negara. Ya apa negara hutan ini luas. Bentar dirugikan telung puluh miliar. Tiga puluh triliun. Sak piro sak triliun? Sak miliar iku saya juta ya. Lah sak triliun iku seribu miliar. Iku no kerupuk. <laughs> Ngurik wong Sutarjo. <laughs> nah ya aku tahu ceramah neng Wonokromo. Pak Camat itu ngendikan. Jangan sekali-kali KTP dibungut biaya. Cik ono ae cucu eh. Siapa cucu e? Ya ini sore Pak Camat itu. RT RT ini, Bu RW, Bu Pamong, nggih, ya, Bu iku ngono. Murid-murid Pak Camat. Lho ngono lho, man Beb Camat lho, Pak. Wani. Si ditarik biaya. Biaya ini kok ini gak ngerti apa. <laughs> Ngene kuwi orang derek Memperingati di Agustusan monggo tembok-tembok kubur kapur, RT ku kus kapur cukup tok. Nek kene ngono. Mboten cek-cek niru ngono rek. <laughs> Pak RT, monggo di kapur, terima mong tukono cah. Saya wis merdeka rebutan. Rebutan itu oleh tapi rebutan kesayangan, khawatir, kak, kak ison Lunggu di sop pertama rebutan duduk duduk sama rebutan kari Sepud, sepudal kari mulai di budal sandal lele anjani welut lah iya sejarahnya ya opo wong presiden itu kabeh hebat karena presiden goblok tapi nyatane nasibnya padha ae <laughs> disundang di longor pape. <laughs> Sama dulu Bung Karno. Bung Karno aku sakti, bojone papat. Bahasanya 24. Itu Bung Karno. Pidato negara kanggotek. Bangsa negara bukan milik saya pribadi. Milik kita bersama, kita raih bersama, kita pun kaya harus bersama. Miskin kita merasakan miskin bersama, bersama Insinyur Soekarno. Wah, kanggotek. Begustur, Indonesia harus mampu menjadi bangsa anutan sebab kita, kita punya potensi yang baik Jadi karena anak kita merupakan bentuk menyatari bangsa kita harus jaya di masa depan oh ya <laughs> ambil Pak SBY jangan sekali-kali korupsi liane sepreketek Wong Bung Karno gus sebaya Bung Karno nang Amerika, secantik wanita Amerika, ndelok Bung Karno mesti katut saking gagalan kantengi wong, persis aku. <laughs> Kok cari kuning putih? Telek. <laughs> Tapi nasibnya Bung Karno bagaimana? Disundang syed, jatuh. Duh, miskin. Ganti Pak Harto. Pak Harto ke pasang buang ngopo. Duh, hebat. Sakti. Suwe. dua tahun, tiga dua tahun. Tidak pernah susah Pak Harto. Senyum, tidak pernah susah. Jiwanya hebat. Pak Harto. Lihat duit saya ketahui lah meringis terus kalau orang katakan Pak Harto pemimpin koruptor lesan kotor tidak mau menghargai mantan presidennya Pak Harto tidak pernah berbuat salah mana buktinya beliau tidak dipenjara karena apa jalur hukum tidak pernah berbuat salah kemudian setiap di sidang mesti sakit itu namanya hebat sampai bebas tapi nasibnya Bangsanya ketika jatuh sebagian kecil terbakar sempat dia katakan, "Ora presiden, ora presiden, dak paten jatuh." Diganti lagi oleh Pak Habibie, pimpinan ISMI. Pertama manusia Indonesia yang bisa ciptakan pesawat, ahli tahajud, puasa Senin Kemis, bicaranya selalu gaya kontrol Indonesia ke depan. Ini bergantung ditolak cret jatuh anti Gus Dur Gus Dur mundur Gus Dur mundur dari Gus Dur mundur nang direk Gus Dur jatuh diganti Bu Mega tiga tahun meneruskan Indonesia pancet ikut lagi ndak kepilih acur berhenti Pak SBY tsunami datang itu sebenarnya bukan harus disambung-sambungkan dengan Pak SBY. Itu adalah rakyat kita bertanggung jawab dan harus dioperasi dirinya sendiri, betul? Kalau orang memprediksi Pak Pak SBY kurang baik, akhirnya dijatuhkan umpama naudzubillah racanya akal yang paling baik dalam jasad sulit untuk kita jadikan sebagai kalkulator siapakah yang paling mampu memimpin bangsa padahal orang-orang hebat tidak mampu Siapa yang paling hebat? Insya Allah presiden yang paling hebat nanti Indonesia tahun 2009 presiden paling hebat Indonesia. udah Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Krasakti. Kalau saya presiden Pak Camat, saya langsung saya angkat jadi menteri kehutanan. Dan Joko Laut, Joko Suku, Joko Alas. Saya hilang alasnya. Kemudian kalau panitia saya pulang langsung tidak usah dipinarkan. Penghormatan makan-makan tidak usah, dia aja aku tekan kresek Awak mulu cek lami seserek, lo ngomong ini guyu. Lek perkara amplop tidak usah bis. Aku gak yang amplop aku. Aku bentina di amplop sumpah tak gua amplop. Ya. Cari pengu terong telek ayai. Lah anak kiai kok diamplopi kok ana di diguwa aku kiai gendeng. Aku iki waras yu, amplop tak guwa, duit tak kesah. Mugi-mugi napa sing kula aturaken dadi tentreme ati, nambah ibadah, nambah rezeki. Sing awon saking kula muga disepura Allah, sing sae saka Gusti Allah muga oleh manfaat lan oleh ridane Gusti. Allah sing donga wonten kiambatan iki. Elek matur sama sepuro darek nggih. Kulo lagi mangan langsung mantuk, dene dikek mangan ya gak apa-apa pokoke panas. Assalamualaikum Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad walhamdulillah bil alamin. Allahumma inna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad allazi lam jalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة Wis lawas enggak tahu jamu, jamu pisan jamu godong jati. Wis lawas ndak ketemu Allah, ketemu pisan rasane kata tapi nglegakno ati. Ibu ninten meta klopo kribik gedang kula telo cukup semanten piatur kula tidak edang pada krasa mulai kala berkat ke apa-apa sing penting amplop tambahono wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Muhammad